masing-masing melihat anaknya nah, ini bagaimana nah, kalau anak mengizinkan begitu ya berarti mengizinkan sama nanti rumah anak ini besok hari kiamat dituntut oleh Allah jangan katakan loh ayah saya mengizinkan bagaimana ya ya, <laughs> dituntut nah inilah masalah kita harus berhati kadang-kadang kita mikir dosa sendiri berat bagaimana kena dosa orang lain apalagi kalau terus menerus karena mengikut jemaah ikut membantu dan ikut menginisiatifkan mengusulkan nah, jadi rubba kasiatin fit dunya ariyatin akhirat akhirah nah ini sudah di mana-mana, bagaimana saya terangkan sampai dalam masjid itu ada. Dalam masjid ya begitu bukan, bukan lagi di pasar di luar, di dalam tempat ibadat masjid itu ya sudah kemasukan itu. Nah ini jadi harus berhati-hati. Maka paling enteng, perempuan kalau keluar paling enteng, madhab syafi'i. Awal termaat jami badan ilal baca wal kafain. Madhab lain tidak ada yang ilal ainain. Hanya mata saja boleh tampak. Lainnya tutup sama sekali. Jadi kalau kita di Saudi sana rata-rata orangnya kan tutup semua. Tutup, hitam lagi tutup pakaian dalaman di rumah macam-macam bebas di rumah yang di rumah ya, rokan ya macam-macam di rumah tapi kalau keluar saja keluar ke situ saja sudah tutup sama sekali ini tutup sama sekali kayak kami anak-anak sekolah anak-anak sekolah yang perempuan-perempuan yang sudah balik sudah agak balik bukan balik agak balik itu sudah pakai tutupan anak sekolah kami سبقاميتشوس semua ini tutup hitam sudah masuk sekolah coplok semua lepaskan tidak ada lagi tutup pakai semua tutup ya sudah ya segala macam ya semua apa ya pakaiannya dan apa tidak apa apa karena tutup sama sekali kalau keluar pakai lagi kita harus mencendek lah ya, itu semua yang lama repot ini Hah? lama repot lama gampang saja lama kalau apa kan biasa saja kan juru orang kan bisa saja ya, itu saja. Ya. Bagaimana? Gampang saja itu tidak tidak berat itu ya. Jadi ya, kalau sekarang ini yang repot. Kalau sudah kenal dikenal dulu, tidak cocok, buang, cari lagi. Wah ini perempuan malah jatuh derajatnya di proof semua nih, di ri ri re, yang di ri re, jadi kok muntah diri ya diperiksa dulu dicoba kalau sudah oh nggak cocok nanti ya <laughs> ini ya begitu jadi saya sebut barang obral saja barang obralan begitu mulai obral nah, kalau orang beli barang yang tertutup tertutup wah itu lebih iya. itu akhirnya ada habis manis pada buang nah, jadi harus berhati-hati maka dalam syariat, sekarang kembali syariat, orang kalau akan melamar boleh melihat wajah wal kafir. Mungkin ada caranya. Nah, melamar sekarang harus melamar. Oh ya, tapi tahu boleh. Tapi nanti tahunya hanya wajah wal wal kafir saja. Oh iya, Sebab dua ini sudah ukuran boleh yang soal melihat. Itu bagaimana? Kata istilah orang sini dulu nontoni. Iya, ada itu nontoni. Kalau <laughs> repot. Ya caranya keluar dulu. Iya. Keluar dulu. Iya, apa saja boleh atau petik, parkan teman apa ada tamu laki di sini anak rumahnya kan biasa saja nggak? Kan? Ditontonnya. Gitu, kan, iya. iya. Nah sudah dilihat wajahnya sama ini cukup ukuran wajah sama ini wajah ini menunjukkan rupa, tangan ini menunjukkan bentuk badan. Ya, badannya badannya subur apa kering. Ya, itu cukup bukan itu jadi tangannya itu orang orang kalau lihat tangannya orang oh ini orang badannya subur wah ini badannya kering itu bisa tahu kita dilihat dari kakinya enggak kalau kaki enggak ikut kaki sudah ikut kalau sekarang kalau sekarang ini lihat kaki perlu kenapa karena rupanya putih gitu Ya, wah putih hebat namanya lirik kakinya Prabowo <laughs> ini malah berbahaya ini lapisan ini jadi yang ditonton ini nggak boleh pakai apa-apa jadi biasa suara belum matang ya. anda biasa asli bukan yang dicat itu <laughs> ya jadi gampang saya nggak repot apa buktinya Orang yang begitu kawin mulai zaman dulu sampai sekarang nggak ada yang gitu. Ya ada yang keliru. Ya, nah, itu. Sama saja kalau orang mau beli beli sari, bingung apa enggak? <laughs> beli lemper, ya kapan ditutupi semua loh. Coba lihat buka dulu. Nah, itu, sudah sudah umum, sudah baik. Ayo nah, kalau soalnya. malah itu lebih lebih lebih apa lebih jelas malah ditutup itu lebih ambon daripada yang terbuka nah, <laughs> jadi ah, hati-hati itu nah itu selain hukum dosa nah, ini masalahnya jadi hukum hukum maka tadi saya katakan dalam syafi'i ilal wajah wal kafai ilal wajah wal kafai. Malah lain ada yang hal itu tertutup ilal ainain ada yang tutup sama sekali pokok hal itu berbahaya sampai oleh alim tidak percaya kalau perempuan wajib menutup auratnya tidak percaya bahwa terbuka ini haram tidak percaya sudah ada dalilnya hadis Quran dan sebagainya tidak percaya tidak percaya itu bisa murtad termasuk tidak meyakini perbuatan yang ditentukan oleh syariat atau termasuk ahala haram menghalalkan perbuatan Jadi umpama begini, seorang perempuan terbuka olehnya jalan dia dong. Kita ingatkan, kamu jangan begini, ini dosa haram, besar dosa. Dia yang iya saya ini dosa, tahu. Tapi saya belum bisa gimana. Itu masih apa namanya? Maksiat saja. maksiat saja. Tapi kalau mengatakan kamu jangan begini, tidak boleh larangan harusnya maaf ini sudah zamannya, <clears throat> sudah usuk mau musimnya, sudah zamannya. Kalau tidak begini ketinggalan zaman. Loh ini hal dalam Quran. Dia tetap mengatakan tidak apa-apa. Ini murtad. Ini murtad. Sama dengan orang sholat juga. Orang sholat lima waktu. Ya, di lima waktu. Ya kata, kita tanya gambar sudah sholat itu sana sumpah, abu nabak percaya apa enggak percaya soalnya waktu ini belum murtad kalau mati apa kita umat cara Islam dan tahan dia sebagainya masih Islam tapi kalau sudah dikatakan tidak sholat tidak apa-apa sholat tidak ada guna sama saja pokok baik sama orang sudah tidak ada sholat sholatan tidak ada apa ini jadi apa murtad ya sama orang Islam tidak mengakui umat Nabi Muhammad itu. lihat <laughs> lihat yang berbicara. Apa berbicara itu baik, eh, apa orang pintar, apa orang mualaf dan apa maka kalau orang berbicara gitu harus ditanya Pak sampai orang begini apa maksudnya nah ini ya <laughs> maksudnya kalau orang yang kata iya saya memang tidak mau Islam apa bedanya oh saya tidak tahu ah, dikasih tak tahu kalau mau bandel harus mau nah, ini jadi kita harus beritahu nah, ada masalah kayak itu ini diramaikan ya kan ada terus turun dari masih ulama tingkat tingkat apa wilayah itu anggap masalah mu'alaf jangan diramaikan memang nggak boleh keliru yang keliru itu adalah yang berbicara tidak ngerti berbicara ya, lalu orang tidak ngerti yang mendengarkan diam ini salah yang dengarkan kan diam semua nah ini salah tidak boleh kita ini kalau ada orang dengar suara apa orang ngomong tidak baik kita harus bantah maru amin kumung berantas atau bantah nah ini apalagi masalah masalah hukum bantah mesti bantah jadi waktu itu dan diberi waktu untuk membaca itu. Jadi bagaimana? Jadi waktu tidak ada, ada waktunya. Buktinya salah seorang tanya masalah haji dijawab. Dan yang kuasa loh. Pimpinan kuasa mesti dirawat spontan waktu itu. Nah ini yang kita salahkan ini. Jadi yang kita sosokkan salahkan itu. Sebab kalau ada orang ngomong tidak tidak betul, kita diem. Ini kalau syariat namanya ijma sukuti. Namanya ijma sekutu cara belangko dan misalnya tidak ada belangko itu setuju anggap ada orang ngomong di ya, muka kita oh sholat jumat agar gunanya lima waktu lalu kita diam saja itu setuju kita wajib baca hei nanti dulu kan begini lah kita katakan bagaimana sholat karena kerja anda nah kita terangkan wajib ini begini begini begini wajib taslim dia taslim baru nanti kita tahu wajib jadi kalau orang omong nggak baik wajib kita jawab wajib tak boleh diam diam itu setuju kan? jadi orang diam dalam syariat itu namanya itu ijma sukuti jadi belangko dan Islam tidak boleh harus omong nah, jadi ijma sukuti itu artinya Pasal sekian banyak ulamanya kok diam <laughs> ya tapi biar diam inilah kita masalahnya ini ini masalahnya masalahnya kan Islam nggak tahu takut takut anggap sudahlah dia marah gitu ya dijawab marah nggak apa apa ya kita marah kita anggap dia bakal bawa senjata dia tembak tembak mati syahid nah, kan begitu kan tidak pun khawatir takut oh ini keliru dalam eh. syariat syariat nggak mungkin orangnya jahil nggak ngerti ya itulah karena mungkin dia jahil kalau kalau Islam baru ngaji ya umpama ya secara rasio secara rasio itu ditinjau dari ada kalimat kalimat kalimatnya mem memungkinkan Ada rasionya karena itu harus kita yang jawab lagi tingkatnya ulama <laughs> ya siapa siapa ulama lah iya lah kok di <laughs> nah, begitu orang kok diem loh gimana nah, harus jawab jadi harus betul-betul menjawab, jelaskan. Oh, ini begini cara cara begini. Ini mungkin kalau dia sadar, oh jadi begitu, saya nggak tahu, saya mau belajar. Atau saya baca buku anu anu anu kan bisa nggak? Mungkin dia, enggak, saya buku anu bukan, kita bisa jawab. Wah, maka mengaji Islam ini tidak boleh buku yang dibuatkan oleh orang Khairul Islam harus kembali kepada Quran, hadis dan tafsirannya. Nah, bahasanya begini dan sebagainya. Kalau sudah sedikit bahasa, kita segi syariat kan begitu dong harus ada itu sama saya begini ada orang baca Quran keliru agar ada orang baca Quran keliru kita tidak boleh diam baca Quran keliru keliru nah, kita harus kita ingatkan kalau jauh bagaimana misalnya di pojok ada orang baca Quran kita di sini ada orang baca Quran, mestinya Maliki Yaumiddin dia baca Malaka Yaumiddin dia baca. Ya, kita di sini wajib kita omong, kita baca Maliki. Orang orang jauh nggak dengar, tapi kita so, kalau kita tak baca berarti kita setuju ikrar. Nah, ini rusak oh, setuju. Jadi berarti ikrar mengakui loh. Jadi ada baca Malaka Yaumiddin. Maliki. Nah, kita di sini mengangkat Maliki. Atau dengan radio sudah ada orang baca Quran keliru. Ya, kita omong. Nah, kecuali majlis taklim begitu, majlis taklim kadang baca ya kita alhamdulillah ayat alhamdulillah di kan gitu lah. Nah, kalau dulu dan sebagainya nanti dibaca perbaikan ini namanya makomu taklim taklimnya lain masalah ya, tapi tetap harus diinginkan nantinya adalah nah, ini masalahnya jadi kalau orang baca begitu harus diingatkan <laughs> masalahnya ya ini kita sesalkan orang yang ngerti membicarakan agama ini kita sesalkan ya tidak ngerti kok bicarakan tapi orang itu kepin menonjol tapi orang sudah seakan-akan ngerti agama tapi keliru lah yang dengar ini kok diam sebab kalau sudah tingkat orang Islam dan ulama Islam tidak membela Islam siapa lagi kalau enggak kita kita ini siapa ada orang keliru dalam Islam, ya nyangka salah. Kita diam. Islam ini akan bela siapa? Nah, mesti kan begitu, bukan diramaikan di luar. Kalau diramaikan di luar kalau tanya, loh, yang memimpin siapa? Masa nggak ada orang? Kan jawab, nggak ada. Wah, bagaimana? Nah kan begitu loh, tanggapan orang kan begitu. Nah, ini ada salah satu orang ada yang hitam di daerah Mojokerto tahu yang nah, iya maka itu berbahaya salah putih berbahaya peraturan pemerintah berbahaya dianggap ini menodai orang dan dianggap menyebarkan kalimat fitnah dan sebagainya dan sebagainya atau ini ini memang tidak lagi ada lebih dikeluarkan dari mana mana datang di rumah nah, nah maka itu masalahnya kita jangan ini mesti jangan apa membela agama waktu itu harus diselesaikan Nah, kelirunya itu. Nomor satu kelirunya mengadakan silaturahim perlu apa? Itu saya dalam undangan, saya lihat wah ini keliru. Apa perlunya majelis mengadakan silaturahim dengan orang itu? Apa perlunya? Perlunya ini apa? Manfaatnya, maslahannya, mujibnya ini apa? Enggak ada tanda gunanya. Umpama datang ini seorang pemerintah, ya Adnan Reza lah, atau tamu agung. Nah ini kan orang biasa Datangnya tidak enggak nama pemerintah, tidak nama nama golongan, dan malah masa kampanye kan begitu. Hanya move Nah, kok, kok masuk ulama kok membuat buat apa? Salahnya di Iya, buat apa? Saya ganti. Ya. Tapi waktu itu hanya dua orang yang diberi boleh menanyakan itu, tapi golongan dia sendiri. Enggak, yang membuat ini membuat. Membuat rapat ini apa? Perlunya ini apa? Ya, um, majelis ulama ini perlunya apa? Iya. Salahnya. Iya, iya. ulama ini perlu apa? Anggap kita sekarang mengundang, perlu apa? Kita sudahlah kita ini ya, Ada orang begini datang kita undang. Kan disalahkan orang banyak. sama ini undang perlu apa? Kalau waktunya begini. Ini satu sudah salah ya. Perlunya apa? Kan ada perlunya loh. Apa manfaatnya, faedahnya apa? Maslahatnya apa? Malah Nah, maka itu masalah enggak. terjadi kejadian begitu lagi. Walaupun bagi dia buruk, enggak buka apa, itu kan tersangka pimpinannya, tuh. pemimpin kan kuasa. Biar siapa berbicara pemimpin kuasa, pemimpin itu kuasa. Enggak kasih kesempatan orang tanya, tidak enggak tanya pemimpinnya berbicara. Nah kan berhak loh, umpama. Tapi kalau soal syariat, diizinkan tidak diizinkan wajib berbicara masalah ini kalau semua berbicara mau apa mau ngacung kita akan berbicara itu akan keliru kan tidak berani ya? tidak berani nah tapi karena kebungkem <laughs> ya sudah suku nah ini repotnya di sini Islam nggak takut militer, nggak takut apa itu Islam lain, bukan masalah politik, bukan masalah Islam. Saya katakan umat ditembak mati syahid. Ya, bukan soal itu, jangan lagi militer, harta raja. <laughs> Karena ada hadis Abdul Jihadin kalimat hakim anda sultanin jahil. Sampai Pak Jihad ngaji sultan juga boleh jahil. Jadi bukan sultan, itu. Lah iya, orang biasa. KPJ tidak lama, pemerintah tidak lama, militer tidak lama, orang biasa. Nah, ini jurkamnya satu golong, golong. nah, akan cobaan kan begitu lah kok. <laughs> ini yang kita anukan kan ini. Nah, ini jadi masalah. Kalau dia anggap orang jahil atau orang bagaimana atau orang niat membingungkan pikiran orang kan dia saja loh, mengetes dan sebagainya, mengabui. Nah, ini masalahnya di sini dan ini dari orang lain menjadi ukuran oh ulama-ulama Islami lemah dimainkan nanti nanti coba dia besok besok tahu ukurannya oh gampang gampang dilihat gampang di diakali ya baik ya, di ya di itu ah. Nah ini kan terang akan dimakan ya. iya. Kita tidak boleh, kalau kita berani, tidak berani Wah, tidak berani orang-orang kan begitu dong Dakle, sampai ngomong dengan Nah, mesti kita ngomong. Inilah masalahnya. Kok bukan satu dua orang. Dan lagi pimpinannya ini harus betul-betul. Nah, itu lah. Hah? Kenapa? Besok dengan ya, Nonton tuh kalau orang jiwa Islamnya melorot, langsung kan. hanya emosi saja. Emosi lebih berbahaya sama tadi itu sampai yang ditangkap dan sebagainya itu sudah mulai mestinya dihadapi lah kan? orang yang nggak ada sudah pulang orang yang nggak ada orang yang bicara di di dia mau wah sudah ya, saya sudah aman dia ini yang sendiri kan orang yang nggak apa-apa dia nggak apa-apa mau tinggalkan oh ini <laughs> ada nggak orang orangnya sudah pulang nggak apa-apa sudah merasa untung merasa hasil, ya, ya merasa wah sudah dapat saya gunakan. Kita ya, yang mulus. Iya. <laughs> Nah, ini adalah masalahnya. Jadi harus betul. Nah, itu. Dan pembinanya agama kan kita tahu orang-orang juga dari kita semua. Nah, Jadi orang-orang itu yang mendampingi dia. Dari malam juga ada di Andamigo, kemana mana sama dia dan sebagainya Jakarta juga nah itu masalah biasanya ya, orang itu juga mungkin dibuat, mungkin di pro, di move, di move, mungkin di pro orang-orang kita kan bisa saja cek tes buat apa orang ini kan bisa saja nah, ini masalah orang politik kan bisa saja ini bisa banyak segala ada orang ngetes kita iya wah ini kalau Islam jalan berjalan kita semaju kita juga bagaimana kita terus satu kita ini pada sendiri kita pribadi kita bijak bijak bijak begitu kita diam tidak sama nanti kita akan jatuh kita harus berbicara bicara jelaskan nah, tidak begitu Islam begini begini begini begini aku harus membela Islam harus ini salahnya tidak itulah masalah maka kalau saya katakan tadi kita harus berbicara ini sekarang masalah tadi saya katakan sekarang masalah perempuan tadi banyak madrasah sekolah sebagainya kita harus berbicara kita harus bicara bicara kalau bisa bicara kalau tidak bisa bicara ya fakir ini artinya nggak cuma ini keringkan begitu yang jingkri ya tak jaya kat jingkri ayo jangan Rina, maka marra amin kumun karun fil ghaibati fa illa bi sadiq fa biqalbi fa bisani fa illa bi sadiq fa biqalbihi wa dhalika adhaful iman apa ini harus Nah keluarga kita kita pimpin, gimana? Jangan sampai ini sekarang SD-nya <laughs> anaknya ya begitu kan ya bagaimana nah ini jadi harus berhati-hati ya. jadi pokoknya harus kembali kepada sadar dan alasan wah saya berbicara orang tidak nurut tidak soal nurut tidak nurut bukan soal kita Muhammad Alika ilal salam Mama alaika illal bala Tidak tugas kaum Muhammad hanya menyampaikan Di ayat yang lain Fazakir innama anta muzakir Lasta alaihi Bimusaytun Fazakir ingatkan orang Anta muzakir Juru ingatkan kan gitu Dan kita tahu tafsiran muzakir itu tukang apa? Mengingatkan muzakir Falas lasta alaihi Bukan kamu menguasai Musaytun atau mulaku Menguasai bukan قد أنا من يهدي وما على الظلام فأنا حسد حسد إن الله يهدي من وفي واحد سكر نظام الكلام مورد له رد بسرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعقل الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد كتمت setan itu mengikat, membelenggu, yakit membelenggu atau mengikat ala kofiati di atas hitok kofi itu belakangnya kepalanya hitok Ilawa nama kalau orang tidur salah saukat tiga ikatan. Memang orang itu pengapesannya kalau dipegang apa ya? Hitoknya. <laughs> Ya sudah kalau dari pegang ditoknya, wah itu apa? Sampai orang-orang yang model pedukulan dan sebagainya itu, kalau akan ganggu orang, yang diusapi gitu <laughs> aja itu dari tradisi setan berkutu ya sudah <laughs> sudah ini saudara ini setan itu wataknya ini kita tiga kalau ada orang tidur tiga tiga kali lagi tiga apa kata setan dia ikut, tuh? Enggak? Alaika lailum tawil farqud. Dia enggak alaika lailum tawil farqud. Kamu masih punya malam panjang ya tidur. Jadi malam malam ini masih panjang tidur. Tiket. Tiket sama di subuh Memang orang-orang dan jadi oh, Nabi Muhammad loh pernah disantet orang sihir hmm. sampai turun ayat ila aqul a'udzu falaq bisa mahal anafafati fil uqat nafafati fil uqat ada tali terus tumbuh ada tuan itu. sebelas rambutnya Nabi itu berdolan diambil sama anak Yahudi diambil di dalam apa diikat dipukul tali kan ya. diikat itu ada sebelas tujuan apa tapi Jibril turun kamu diam. Dan kerasnya itu sampai air sumur itu menjadi seperti darah. Lain turun aku. Ini Nabi tidak apa-apa turun, Jibril turun kasih air itu, Tiap Nabi baca buka sembuh, bu, burung, terbuka satu, terbuka satu, terbuka satu kelas. Olah olah lalu berbir, masih disebutnya turunnya. Nah, setan itu semuanya ajaran setan. Nah, setan itu termasuk juga begitu kalau ada orang tidur Nah ini tandang sedikit dikok ini disuruh dengan kalimat apa? Kamu ini masih punya malam Malam kamu masih pan panjang lah jangan bangun Nah itu Alaika lailun tawil Barqud Alaika padamu masih malam, malam, malam panjang Dan tidurlah nah. Tapi kalau oleh Tuhan Fa'ilis ta'iqobah bangun bangun pada kalau Allah nyebut Allah maka kalau bangun kita ini menyebut Allah Alhamdulillah Allah di ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur nah, pokok zikrullah kalau bukan zikrullah halat uqdatun terurai bujar bujar satu ikatan bujar bujar dua Faiza fa'in doa, kalau terjepit-jepit wudhu Nanti atau wudhu uduh in halat uqdatun terbuka lagi fa in sholat kalau sudah itu sholat subuh atau sholat sunnah dulu in halat uqdatun hilang maka paginya jadi apa nasifon thayyiban nafas fa asbaha nasifon thayyiban nafas nak paginya enak badannya oh, coba lihat kita harus bangun saat subuh enak sudah bisa subuh tuh badan enak seger enak enteng lagi tapi kalau enggak, subuh enggak bangun, ya tahunya terlambat, itu mesti apa? Wa illa asbah khabisan nafas kaslan, jelek juga. Maksudnya sudah jelek, malas banget. Bangun jam 7, bangun enggak kejeding, cangkruk dulu. Kalian isinya minta kopi, telat, marah. baru itu kan. Ya cangkruk itu akhir. Marah. Nanti kerja begitu, sudah harinya enggak enak, jiwanya rusak. Khabisan nafas Tá suave.